di dalam kesengsaraan. Allah menurunkan syariat Islam untuk menghilangkan musibah ketakutan untuk menghilangkan musibah ketakutan di dalam hidup karena Islam turun dengan kedamaian Islam turun dengan ketentraman Islam turun dengan kasih sayang sehingga ketika Islam datang ketakutan itu hilang dan dia akan selaras Islam datang takut menghilang. Islam menghilang takut datang. Maka berapa kadar ketakutan yang ada pada kehidupan manusia bergantung berapa kadar Islam yang sudah hilang dari kehidupan manusia. Dan tidak bisa kita ingkari bahwa kehidupan kita sekarang sudah diikuti oleh rasa takut sadar atau tidak sadar mengaku atau tidak mengaku kita sudah diliputi oleh rasa takut dan cemas itu kenapa sepeda motor kita digembok mobil kita dipasangi alarm rumah kita dipasangi pagar jendela kita dipasangi jeruji besi semua itu imbasan dari rasa takut yang ada di dalam jiwa Salahkah itu Ustaz? Tidak salah. Kita memasang pengaman untuk harta benda kita tidak salah. Akan tetapi tidak bisa dielakkan bahwa itu adalah, adalah aksi daripada rasa takut yang sudah mulai menyelimuti jiwa. Dan itu semakin menggerogoti jiwa seseorang dia akan semakin ditimpa musibah. Maaf, musibah ini akan lebih datang kepada para penguasa dan orang-orang kaya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. maka hidup mereka mayoritas kita tidak berbicara individu masuk ke dalam yang tadi karena kalau seorang hanya bawa duit 500 ribu akan sama dengan perasaannya ketika membawa duit 500 juta betul tidak? Iya. demikian juga para penguasa oleh karena itu kenapa orang kaya berani beli pistol harganya 70 juta pajak sebulan setahun dan tujuh juta dan pergi kemana-mana pergi di bawah karena untuk mengikis rasa takut yang ada di dalam jiwanya. Sementara orang seperti kita tak butuh pistol, bahkan gak butuh bisa kanker iya. Kemana-mana butuh Ada orang kemana-mana pakai pisau di, di sini, iya. diikat. Preman-preman pasar kalau di sini atau di sini taruh pisau, ikat asap dibutuhkan dia lari kita takut karena kita ada yang ditakutkan berarti dia ada yang ditakutkan dan itu musibah iya takut berarti dia dia merasa nyawanya terancam dia merasa ada banyak musuh geng lain yang akan mengincarnya dan segala macam baik menandakan bahwa rasa takut adalah dalam surat An-Nur 55 Allah mengatakan kalau Islam itu diterapkan Allah akan cabut rasa takut Allah gantikan dengan rasa aman. Salah satu ketakutan yang selalu melanda umat Islam takut bawa sendal cantik ke masjid. Itu juga bagian daripada ketakutan. Salah satu ketakutan yang sering melanda umat Islam kalau di tanah takut ditipu orang. Suratnya dempet kalau beli kendaraan bermotor takut ditipu orang kalau mau masukkan bengkel mobil kita takut ditipu orang takutan bukan berarti sadar atau tidak sadar aku atau tidak kita akui kita sudah masuk ke dalam dunia ketakutan namun tentu manusia dalam ketakutan itu berlevel dan berjenjang namun itu tidak nyaman demi Allah tidak nyaman kita merasakan ketidaknyamanan itu. Ketika mulai berlibur ke kampung lebaran, perasaan takut datang. Rumah saya diapa-apain orang. Sehingga ada pulang kampung bawa TV. Langsung nah, kan mobilnya. Jadi rasa takut tidak aman, tidak nyaman. Dan ini adalah bagian daripada ujian yang akan Allah berikan. Musibah yang akan datang melanda adalah rasa takut. Kemudian anjur, Allah akan memberikan musibah ujian berupa ujian materi ujian kehidupan dunia ada rapat Ketidakpunyaan harta untuk dimakan. Ketidakpunyaan harta untuk sehingga lapar. Lapar adalah bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian sin kekurangan akwal harta harta sudah ada dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Di dalam ilmu yang maha luas dan dalam hikmahnya yang maha bijaksana. Mungkin dengan kebakaran, mungkin dengan pencurian, mungkin dengan penipuan, mungkin lupa tempat menyelundupkan barang ya. lupa tempat menyembunyikan barang saking banyak tempat menyembunyikan barangnya lupa ini barang yang berharga itu sembunyikan di mana yang salah satu yang realnya adalah sembunyikan PPKB mobil tidak ketemu hilang kan sebagian harta kita Mobil kalau sudah tidak PPKB berapa harganya? Buat lagi PPKB duplikat harganya turun sekian puluh juta. Hilang pertanyaan. Karena salah tempat serondoknya lupa di mana diletakkan. Itu real kehidupan. Baik. Allah akan uji manusia dengan kekurangan harta. Allah juga akan uji manusia dengan kekurangan jiwa adanya orang-orang yang kita cintai wafat anak orang tua saudara orang teman-teman yang dicintai suami istri Allah cabut nyawanya sehingga itu dalam materi ujian untuk manusia di permukaan bumi. Wattamarat kekurangan buah-buahan. Kita punya perkebunan hancur. paceklik melanda kurang buah-buahan saat panen hancur ditimpa oleh wabah penyakit dan semacamnya maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada manusia apa saja materi ujian hal yang tidak disenangi manusia yang telah Allah berikan dan kita pasti menemui kita salah satu diantaranya atau kesemuanya kita dan tidak akan kita bisa kita lari daripada apa yang Allah sebutkan salah satu diantaranya atau beberapa hal diantaranya itu tidak akan bisa lari Kadang-kadang kita akan dipilih dengan rasa takut. Lapar. Harta berkurang. Jiwa melayang. Buah-buahan gagal panen dan semacam Itu pasti akan datang. Kita bisa mengelak. Karena dunia ini tidak akan pernah hilang daripadanya kesusahan. Kalau tidak mau hidup susah, jangan hidup di dunia. Karena dunia memang tempat susah memang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia adalah tempat bersusah payah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, agar kemudian manusia merasakan alangkah nikmatnya hidup di negeri yang tidak pakai susah yaitu surga kenapa Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi karena Allah ingin merasakan kepada orang yang dia cintai rasanya susah agar kemudian dia merasakan nikmatnya tidak pakai susah gambarannya kalau dari bayi ini sama-sama umur 30 tahun. Si A, si B bertetangga sama-sama umur 50 tahun. Si A ini hidup dari mulai keluar rumah sakit dibawa ke rumahnya sudah di atas mobil BMW. Sekarang umurnya sudah 30 tahun. Samakah kenikmatan di atas BMW dengan si B yang baru mendapatkan BMW minggu yang lalu sama tidak kenikmatannya nggak sama kenapa karena si A sudah merasakan dari awal dia nggak pernah naik mobil butut sementara si B merusakan merasakan kesusahan punya mobil kijang tahun 79 sebentar rusak sebentar ditarik sebentar paharnya bocor sebentar masuk bengkel kemudian harus berjalan kaki, naik bis kota dan semacamnya. Ketika mendapatkan mobil mewah, rasa kenikmatan yang luar biasa. Salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi adalah agar manusia merasakan kesusahan. Ketika itulah dia merasakan indahnya hidup di negeri yang tidak pernah punya susah. dalam Al-Qur'an Allah menggambarkan penduduk surga berkata, Alhamdulillah Alhamdulillah dilakukan la yamasuhum fiha nasab penduduk surga itu tidak akan pernah merasakan yang namanya susah tidak pernah merasakan yang namanya susah maka Allah membuat kita susah agar kita merasakan nikmatnya hidup di surga maka kita katakan dunia adalah Allah takdirkan penuh dengan kesusahan. Maka yang tidak mau susah jangan hidup di dunia. Apa maksud jangan hidup di dunia? Apa yang disuruh mudi Tidak. Tapi maksudnya adalah tak akan mungkin kemana maka kesusahan akan senantiasa melanda manusia. Musibah akan terus datang, silih berganti, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini dan ini. Allah kemudian mengatakan, wabashirin as-sabirin, wabashirin sabirin dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa kesusahan dunia pasti terjadi. Yang beruntung adalah orang yang sabar. Kalau Allah mengatakan yang beruntung adalah orang yang sabar, di sana ada pemahaman balik yang tidak beruntung adalah orang yang tidak sabar. maka kesusahan pasti datang, pasti menimpa. Kita mau beruntung atau tidak beruntung? Kita mau beruntung. Kalau mau beruntung, siapkan sifat sabar. Siapkan sifat sabar. karena hanya orang-orang yang sabar yang bisa tetap tersenyum di dalam kepedihan. Dan orang-orang yang tidak bisa bersyukur yang senantiasa menjerit di dalam kenikmatan. Dia dalam kehidupan kita Kita akan temukan apa yang saya katakan Orang-orang bersabar yang bisa tersenyum di atas penderitaan yang menimpanya Dan orang-orang yang bersyukurlah yang senantiasa terus menangis dan menjerit Di tengah kenikmatan yang sedang dia rasakan Oleh karena itu Islam menyuruh kita bersabar di saat musibah menanda dan menyuruh kita bersyukur di saat nikmat itu datang. Apa itu sabar? Sabar adalah ridho dengan keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sabar adalah ridho dengan keputusan Allah dan tidak menyalahkan Allah di dalam keputusan. Ini yang kita pelajari pertemuan kita yang terakhir tentang takdir. Orang yang bersabar adalah orang yang tidak pernah menyalahkan Allah di dalam takdirnya. sadar bahwa apapun yang terjadi adalah takdir dari Allah, keputusan Allah untuk terjadi. Dan dia ridho menerimanya. Karena dia tahu itu adalah keputusan rohnya, penguasa langit dan bumi. Orang inilah orang-orang yang sabar orang yang mampu menerima takdir Allah dan ridho dengan takdir Allah tabaraka wa taala orang akan keluar dari jalur sabar apabila dia sudah tidak ridho dengan keputusan Allah dan dia ingin keputusannya lah yang terwujud padahal itu tidak akan mungkin untuk terjadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang tidak pernah menyalahkan Allah di dalam takdirnya. Berkata Anas bin Malik, tidak pernah sebuah pekerjaan yang salah yang kulakukan. Nabi berkata kepadaku, kenapa kamu kerjakan ini? Sebagaimana tidak pernah sebuah pekerjaan yang mestinya aku kerjakan, aku tinggalkan, Nabi tidak pernah berkata kepada aku, kenapa tidak kamu kerjakan? Dan itu aku menjadi pembantu di rumah tangga Rasulullah SAW 10 tahun lamanya. Bayangkan seorang manusia seperti Rasulullah SAW Pekerjaan salah yang dikerjakan pembantunya Tidak pernah dia berkata, oh ini yang kamu kerjakan Tidak pernah sebuah perbuatan yang mestinya dikerjakan tidak dikerjakan berkata Nabi kepada pembantunya Anas bin Malik, "Kenapa tidak kamu lakukan?" Sosok jiwa ia sangat yakin bahwa seluruh yang terjadi keputusan rohnya dan ia menerima apa adanya. Menerima bukan berarti tidak mencari solusi, Berbeda antara menerima takdir Allah dengan berpangku tangan mencari solusi tidak. Karena menerima takdir Allah bahagian daripada sabar, mencari solusi bahagian daripada usaha. Kita disuruh bersabar dan disuruh apa? Berusaha. Bukan disuruh sabar dan disuruh berpangku tangan, tidak. Maka orang yang sabar adalah orang yang ridho dengan keputusan Allah apapun yang terjadi kemudian dia mulai berpikir untuk berusaha bagaimana jalan keluar. maka inilah metode hidup yang telah diajarkan oleh Islam kepada umatnya mari kita ambil cara uh, uh, bukan cara apa namanya ilustrasi Naudzubillah si A datang ke rumah pulang ke rumahnya ternyata rumahnya sedang berkobar api kalau dia mengambil jalan yang telah diajarkan oleh agama Islam maka yang dia lakukan adalah menerima bahwa rumahnya sedang terbakar lalu mulai berpikir bagaimana cara memadamkan api dan bagaimana cara bisa menyelamatkan barang yang masih ada di dalam maka apa yang diajarkan oleh agama Islam tidak sedikit pun tidak ada salah api telah terbakar api telah membakar rumah tidak akan bisa dikembalikan rumah itu untuk sebagaimana sedia kala lalu dia mulai berpikir bagaimana cara memadamkan api dengan cara seperti itu ada mungkin barang yang masih bisa dia selamatkan dan mungkin ada bangunan rumah yang masih bisa tetap dipertahankan tanpa kebakaran dan ada benda-benda berharga yang masih mungkin bisa dia selamatkan sementara orang yang tidak sabar melihat api ada di rumahnya teriak-teriak menangis dan berguling-guling di lantai rumahnya tetap akan akan terus terbakar dia tidak terima terima api ada di rumahnya lalu dia berteriak histeris dia berguling di lantai yang namanya api tetap menjalan Maka yang beruntung kepada Allah adalah orang-orang yang bersabar. Dalam sebuah pengajian ibu-ibu sabar tentang sabar, minggu ini kita berbicara tentang sabar, ada pembahasan tentang sabar pada waktu itu. <coughs> minggu depannya ada seorang ibu yang bertanya, Ustaz, saya sudah mencoba untuk bersabar terhadap tingkah laku anak saya yang bandel. Setiap saya emosi, saya urut dada, saya menahan emosi saya dan kemudian saya duduk dan kemudian saya tahan lidah saya yang biasanya kalau sudah seperti itu keluar kata-kata emosi amarah dan mungkin keluar kata-kata yang tidak baik. Saya selalu begitu. Seminggu semenjak kita belajar masalah sabar minggu yang lalu setiap saya anak itu berbuat sesuatu saya selalu urut dada duduk membungkam. Tetapi beberapa hari saja saya melakukan itu, tensi darah saya naik, kepala saya pusing. Saya katakan ibu, yang ibu lakukan itu bukan sabar, yang ibu lakukan itu adalah menahan emosi. Siapa orang-orang yang sabar? Ayat berikutnya menunjukkan kepada kita. Inna Ini inna yang panjang Kita Li Inna Allah Wa Dan Inna Bila bu Rojot sudah lewat belum coba lihat berapa yang sudah kita pelajari berapa yang belum satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas berbanding dua 12 berbanding 2 katakanlah kolu sudah ada pola kita pernah bicara tentang kolu kalau tasrif lugol kola kola kolu kola semua kata atau kalau kita anggap ini tidak pernah kita pelajari maka 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 banding 3 yang mana? Li. Punya li. Li. Li. Lillahi. Inna lillahi. Inna lillahi. Lillah itu adalah gabungan daripada li dan Allah. Jalan. Baik, tinggal asabat. Asabat. Asabat artinya menimpa. Ini adalah kata kerja dari musibah. Asaba yusib. Asaba yusib. مصيبة راجعون orang-orang yang kembali dakwah demikian juga apabila kita melihat pengikut dakwah para nabi dan para rasul mayoritas berasal dari orang-orang yang tidak mampu tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki kekuasaan inilah mayoritas pengikut dakwah nabi para nabi bukan hanya nabi Muhammad tapi para nabi bukan berarti orang kaya atau penguasa tidak ada yang mengikuti Nabi. Ada. Kita bicara mayoritas. Kita bicara mayoritas. Ini menunjukkan bahwa harta dan kekuasaan ujiannya lebih berat dibanding musibah. Lanjutkan. orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah Allah tidak idza pun musibah apabila mereka ditimpa oleh musibah apabila musibah menimpa mereka kalu kata yang akan keluar dari mereka kata adalah juru bicara dari apa ketika Allah mengatakan kalau mereka berkata bukan hanya ucapan lisan tapi ucapan lisan yang merupakan juru bicara dari apa yang ada di dalam dadanya. Karena sesungguhnya apa yang akan kita ucapkan adalah apa yang diinginkan oleh hati kita. Sebagaimana apa yang kita dengarkan adalah apa yang diinginkan didengarkan oleh hati kita. Sebagaimana kita mulai berpikir adalah apa yang kita inginkan untuk dipikirkan oleh oleh hati kita. Semua anggota tubuh adalah anggota Eh, adalah uh, eh, hati. Kan. Ketika lisan berucap, maksudnya adalah ucapan yang keluar dari dada yang diungkapkan oleh lisan. Bukan hanya ucapan lisan tanpa dada. Kalau mereka akan berkata dengan perkataan yang jujur. Perkataan yang jujur adalah apa yang diungkapkan oleh lisan sesuai dengan apa yang ada di dalam dada. Dan perkataan yang bohong adalah apa yang ada di dalam berbeda dengan apa yang ada di dalam ucapan. Ingat karena sesungguhnya ada orang yang mengatakan ini, namun yang di dalam dadanya bukan ini. Kalau mereka berkata, "Inna lillahi." Kita semua punya Allah. Kita dan apa yang kita miliki Allah. Ini Allah. Wa inna ilaihi raji'un dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kita katakan tadi, orang yang sabar bahwa mereka ridho dengan apa yang Allah putuskan terhadap hidup mereka. Meninggal orang yang mereka cintai, mereka milik Allah. Dia tidak punya kuasa sedikit pun untuk menahannya. Dia milik Allah. Orang tua saya milik Allah. Memang orang tua saya, tapi beliau adalah milik Allah. Itu dia. Tentu kita ingin masuk ke sini. Ketika anaknya wafat, Emang anak saya dalam bahasa saya, anak saya. Tetapi sebenarnya ini adalah punya Allah, bukan punya saya. Memang harta-harta saya, tapi sebenarnya adalah milik Allah, ini saja. Ini menunjukkan dia ridho dengan apa yang Allah lakukan terhadap seluruh titipan yang Allah berikan kepadanya. Kalau toh diambil oleh Allah, milik Allah. Kalau orang tuanya, anaknya akan diambil oleh Allah, milik Allah. Kalau kemudian harta bendanya milik Allah. Kalau kemudian Allah berikan kepadanya rasa lapar, saya ini milik Allah. Allah berlaku apa yang dia inginkan terhadap diri saya yang merupakan milik. Ini yang kita katakan tadi orang yang bersabar adalah orang yang ridho dengan apa yang Allah putuskan di dalam hidupnya. Inna lillah Kita semua milik Allah Wa inna ilaihi Raji'un Dan kita akan kembali Kepada Allah Kita kembali kepada Allah Ayat Kalimat ini mengingatkan kita kepada akhirat. Maka untuk memupuk jiwa sabar, banyak-banyak berbicara tentang akhirat. Karena akhiratlah yang bisa meringankan beban dunia. Ingat tentang akhiratlah bisa meringankan beban dunia. Ingat selalu tentang akhiratlah yang bisa membawa kita ke alam kesolehan. Selalu ingat kepada akhiratlah yang selalu membawa kita jauh daripada maksiat. Oleh karena itu kita menemukan di dalam Al-Quran Allah banyak sekali bercerita tentang akhirat Supaya ketika Anda berbuat maksiat ingat akhirat takut. Ketika malas beribadah ingat akhirat menjadi semangat. Ketika ada kesempatan untuk meraup keuntungan dunia ingat akhirat tidak jadi. Ketika ditimpa musibah ingat akhirat bersabar. Maka mengingat akhirat adalah motivator yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Orang yang ingat akhirat yang tidak akan pernah sombong dalam hidupnya. Orang yang ingat akhirat sulit dia untuk mau hanya di dalam jurang kebinasaan, jurang maksiat. hanya tidak mungkin. Sekali-kali terjerembab masuk ke dalam jurang maksiat wajar sebagai seorang manusia. Itu adalah takdir manusia tetapi dia tidak boleh berlama-lama di sana dia harus cepat keluar terjerumus ke dalam maksiat bukanlah aib sebagai seorang manusia karena itu takdirnya yang aib adalah bersenang di dalam maksiat hanyut di dalam maksiat soal terjerumus tidak ada manusia tidak akan pernah terjerumus yang salah itu adalah menikmati maksiat dan hanyut di dalam maksiat tersebut apatah lagi kalau kita sudah tahu itu adalah maksiat seperti yang kita katakan tadi mengingat akhiratlah motivator yang sangat kuat untuk kita beribadah untuk kita meninggalkan maksiat bahkan untuk kita sabar ಉಪವಿಭಾಗದ Ketika sempit juga la ilaha illallah. Tidak akan mungkin hidup kita hari-hari tanpa innalillahi wa inna ilaihi Saat sempit langsung ingat innalillahi wa inna ilaihi Karena kondisi kita di saat spontanitas adalah apa yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya itulah kondisi Keadaan spontanitas adalah gambaran dari kita yang sesungguhnya. Makanya kita dalam agama Islam Allah mengatakan selalulah kenal kepada Allah di saat lapang agar kemudian Allah mengenang di saat Jangan lupakan Allah sehingga Allah juga melupakan diri. Jangan engkau lupakan Allah sehingga Allah menjadikan kamu lupa akan diri. Makanya Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah konsep hidup yang sangat kuat andai benar-benar dihayati oleh seorang muslim, seorang muslimah, andai benar-benar dijadikan sebagai metode hidupnya dan moto kehidupannya. Apapun yang dia miliki adalah milik Allah. Apapun yang dia miliki adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang sabar. Orang yang mampu dalam kondisi apapun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sekecil apapun sekecil apapun hilang sendal sendal itu milik Allah Hah? kalau pengucapan kata-kata Allah alam itu sendal saya tidak mengatakan iya tetapi moto hidup tadi semua itu milik milik Allah yang datang kepada kita adalah amanah yang datang kepada kita adalah amanah kalau kita sakit sudah gimana kalau kita sakit kalau kita ditimpa sakit bagaimana kalau kita ditimpa oleh sakit ya musibah itu datang Bahagia daripada ujian yang Allah berikan kepada kita ucapkan inna lillahi wa inna rajiun. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ulaika alaihim kalau ala ini adalah gabungan antara ala dan hum. Salawatun min Rabbi Him wa Rahman wa Ulaika Sudah tahu gula kita sudah belum? Belum. Ala atas. Atas. Belum. Mereka. Ketika digabung menjadi alai. Alaihi. Ya, alai alaihi. Salawat. Salawat. Min. Rob. wa rahmatan rahmat udah belum rahmat ini udah belum belum ya tapi karena bahasanya sudah diketahui Om mereka muntadun udah belum belum ya baik ika mereka وأولئك mutlak merupakan tauhid kata yang berulang merupakan tau tauhid kalau tadi ada huruf tauhid penguat ada lagi dalam bahasa Arab kata berulang kata berulang dalam tauhid kita kan bingung dan mereka mereka lah orang-orang yang tidak dalam bahasa bahasa Indonesia kita hancur-hancuran kan ya. tapi dalam bahasa Arab mengulang sebuah kata adalah penekanan akan makna yang diinginkan apa penegasan, penegasan ya penegasan tauhid penegasan dipertegas Got it. hilang kata-kata itu semakin hanyut kita ke dalam masalah tersebut. Ketika gempa menimpa kemarin itu ada pembacaan puisi dari siapa? Taufik Ismail. Ah, Taufik Ismail. Itu ada kata-kata berulang yang dia sebutkan waktu itu saya lupa. Apakah itu hanya cara dia membacakan sahihnya, sahihnya atau apa saya tidak tahu. saya tidak. Saya maaf, maaf mohon maaf bahasa Indonesia saya cuma sampai SD loh. Setelah tamat SD saya nggak pernah belajar lagi bahasa Indonesia sampai sekarang. Jadi maksudnya dia ada sering saya berfirman tentang orang-orang yang bersabar mereka adalah orang-orang yang di atas terhadap di atas, atas mereka salawat daripada roh mereka apa itu salawat daripada Allah salawat daripada Allah kepada manusia adalah rahmat salawat terbagi tiga salawat dari Allah kepada manusia Salawat dari malaikat kepada manusia dan salawat dari manusia kepada Nabi Muhammad. Hah? Salawat dari Allah kepada manusia, salawat dari malaikat kepada manusia dan salawat dari manusia kepada Nabi Muhammad. Salawat dari Allah kepada manusia ketika Allah memberikan rahmatnya, nikmatnya kepada manusia. Salawat dari malaikat kepada manusia adalah ketika malaikat mohon ampun, mohon pengampunan untuk manusia. Malaikat mohon kepada Allah pengampunan untuk manusia. Itu adalah salawat malaikat kepada manusia. dan salawat manusia kepada Nabi Muhammad adalah yang kita ketahui membaca salawat Thank <laughs> you. ngomongnya di situ. semua ya baik Allah dan malaikatnya bersolawat makna solawat Allah kepada orang tersebut adalah Allah memberikan rahmatnya makna solawat malaikat adalah malaikat memohonkan ampunan untuk dosa mereka itu maknanya Nabi mengatakan barang siapa berselawat kepada aku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, Allah berselawat kepadanya, kepadanya dia. Yang berselawat tadi sepuluh kali. Berarti barang siapa mengucapkan selawat kepada Rasulullah satu kali, selawat kita yang kita ketahui, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya, maka Allah memberikan Maka selawat dari Allah di sini selawat dari Allah kepada manusia. Artinya rah rahmat diulang lagi oleh ayat di bawah. Penegasan, memuat kata. Mereka lah orang-orang yang Allah berselawat kepada mereka, yaitu memberikan rahmat kepada mereka. Allah mereka memberikan rahmat kepada mereka dan Allah memberikan rahmatnya dan mereka lah dan mereka lah orang-orang yang mereka itu sengaja kita angkat ayat ini dalam edisi khusus sekarang berhubungan dengan hal yang menimpa kita. Karena saya lihat mayoritas orang yang di Baru ini adalah orang Minang. Maka sedikit banyaknya hal itu akan menimpa. Minimal yang menimpa kita rasa takut. Buktinya ketakutan yang datang keluarga kita selamat atau tidak sampai dapat telepon bahwa kami baik-baik aja ya kan silakan bahagian daripada hal yang tidak pernah dikerjakan dan ada riwayatnya dari Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ketika bersalaman, Allahumma salli ala bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika bersalaman Nabi dan para sahabatnya tiap hari bersalaman karena bersalaman itu disunahkan ketika bertemu dan berpisah tapi mereka tidak membaca salawat ketika bersalaman maka dari itu kita katakan bahwa penambahan salawat dalam bersalaman perlu ada keterangan yang jelas dari Nabi Muhammad SAW selagi tidak, tidak kita temukan kita tidak menambahkan salawat dalam bersalaman Salawat adalah zikir bebas. Kapan pun kita ucapkan, kita tidak memilih momen tertentu yang kita selalu bersolawat pada saat itu. Kecuali hal-hal yang telah oleh syariat. Contoh di dalam sholat ada solawat. Kemudian setelah azan bersolawat. Selebih daripada itu, selebih daripada itu, sholat itu waktunya bebas. Kapan pun kita ingin untuk mengucapkan yang ucapkan. Apabila kita khususkan sebuah momen tertentu, maka pengkhususan itu butuh argumentasi dari Nabi Muhammad. Keterangan yang jelas. Misalnya, orang mau azan sholawat dulu. Siapa yang mengajarkan Anda sebelum azan sholawat dulu? Mau bersalaman sholawat. Sama dengan ketika dia mau masuk rumah sholawat. Siapa yang mengajarkan dia ketika mau masuk rumah sholawat dulu? Dia menciptakan sebuah momen untuk bersolawat khusus yang Al-Quran dan hadis tidak pernah menerangkan. Di sini letak kesalahan itu terjadi. Mengkhususkan sesuatu yang Islam tidak pernah membuat kekhususannya. Oleh karena bebas, maka jangan khususkan. Aku. Oleh karena bebas, jangan dikhususkan. Ketika bebas kita ucapkan kapanpun, dimanapun, dalam kesempatan apapun, kita khususkan ketika mau bersalaman, mana dalil pengkhususannya waktunya umum jangan dikhususkan sebagaimana kalau waktu khusus jangan dibuat umum contoh azan punya waktu khusus jangan dibuat umum mau masuk rumah azan dulu mau masukkan mayat ke, ke anu azan dulu mau berangkat haji azan dulu dari mana datangnya dia sudah punya waktu khusus lalu kita buat umum siapa yang mengajarkan kita hal yang seperti itu. Oleh karena itu, kita tidak setuju, saya secara pribadi tidak setuju karena tidak bertemu dari yang jelas bahwa Nabi dan para sahabatnya ketika mau bersalaman pakai solawat. Banyak sekali. Allahumma salli. Allah. Iya. Allah. Silakan ibu yang lain ada beberapa menit ke depan kalau ada yang ingin ditanyakan Pak Ustadz, eh, gini Pak Ustadz kan ada salah-salah dari mati sahid itu kan salah satunya ada gempa salah satunya dari timpa bangunan ditimpa ya, benda, benda. Nah, bukan bukan gempa bukan gempa ditimpa sesuatu ditimpa sesuatu ah, kan misalnya kan ada ditimpa sesuatu tanah kan, kan sorry Pak itu iya. otomatis dia mati sahid atau bagaimana enggak tergantung kesolehannya dan Allah yang tahu dia Bang Ibu daripada Pancasila atau tidak? Iya, iya. Terus kalau iya, apakah dia tidak dihajar dalam kuburan atau apa segala macam itu Ustaz? Seandainya Allah memberikan kepadanya pahala syahid, maka dia tidak akan diazab di kuburannya. Iya, Gempa membuat bangunan runtuh. Betul? Ya. Runtuh sini ada manusia yang ditimpa bangunan rubuh tersebut. Salah satu bentuk orang mendapatkan pahala syahid ditimpa bangunan, ditimpa sesuatu. Manusia yang ditimpa sesuatu ini terbagi. Ada yang ketika ditimpa dia adalah orang soleh, ada yang ketika ditimpa dia adalah orang soleh. Soleh itu lawan daripada soleh. di televisi di hotel aja perempuan dikeluarkan pakai baju yang apakah itu wanita mati syahid dikeluarkan dari ruang pub apakah itu mati syahid kita akan mengatakan mati syahid satu kita katakan bahwa syahid atau tidak syahidnya seseorang tidak bisa kita iya, iya. dan itu hanya didapatkan oleh orang saleh tidak bisa kita pastikan orang yang dalam keadaan berbuat maksiat ditimpa bangunan suul khatimah suul khatimah yang sedang berbuat maksiat ditimpa bangunan meninggal dalam keadaan tidak baik tapi dia orang saleh ditimpa bangunan kita berharap dan kita tidak bisa pastikan kita berharap dia mendapatkan pahala Dia sedang berenang di kolam renang dengan pakaian renangnya. Lalu kemudian kotoran yang jatuh, teng menimpa, mati di situ. Mati, bukan mati syahid yang seperti itu. Suhul khatimah, kan? akhir yang buruk, mati dalam dalam kolam renang dalam keadaan pakaian renang. Jadi sekali lagi bahwa memang bagian daripada mati syahid adalah ditimpa sesuatu. Akan tetapi itu untuk orang-orang soleh dan tidak bisa dipastikan. Hanya Allah yang tahu kepada siapa Allah berikan pahala itu kita tidak bisa memastikannya berharap ya apabila kita melihat itu adalah saudara kita dia orang soleh orang baik misalnya anak-anak dan guru yang sedang mengaji di musola itu kan begitu iya. itu misalnya kemudian datanglah longsor yang menimbun mereka hanyut kita berharap mudah-mudahan guru ngaji itu bagian daripada orang-orang yang mendapatkan pahala syekh namun tidak bisa kita pastikan karena ilmu pasti hanya Allah yang tahu Ya, silakan. Apakah rata-rata gempa itu akibat perbuatan jahat manusia yang dilakukan oleh manusia? Manusia melakukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun." Kami tidak akan turunkan adab kepada mereka kalau mereka senantiasa beristighfar. Kami tidak akan turunkan adab kepada mereka apabila mereka senantiasa beristighfar. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Coba Al-Qur'an biar saya lihat. Anissa 147 An-Nisa 147 kalian? Kenapa Allah akan turunkan azabnya kalau ini kalian adalah orang yang Kita mengatakan bahwa Ya, itu yang ingin saya katakan. Itu yang ingin saya, saya katakan tadi. Kita mengatakan bahwa apa yang turun di bumi saudara-saudara kita mungkin dia adalah azab atas dosa dan kesalahan dan mungkin dia teguran kita tidak bisa memastikan mana satu di antara dua hal ini yang sedang menimpa kita sangat berharap dia adalah teguran walaupun tidak bisa kita abaikan bahwa itu mungkin saja berupa azab. Namun Allah berjanji kalau memang kita senantiasa bersyukur, taat dan patuh kepadanya, Allah tidak akan azab. Soal sekarang ini ini ini hukum umum ya, yang kita bicarakan di ayat tadi hukum umum. Allah tidak akan azab apabila suatu kaum itu bersyukur, beribadah, Allah tidak akan azab. Allah tidak akan turun Malah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, apabila suatu kaum beriman dan bertakwa, Allah buka berkah dari langit dan dari bumi. Itu hukumnya dalam agama Islam. Tapi ketika musibah datang, ada dua kemungkinan. Teguran atas maksiat, adab dan murka Allah atas maksiat. Dan kita tidak bisa pastikan karena kepastian ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ilmunya Allah. Kita berharap itu teguran walaupun kita tidak tutup pintu itu adalah agama. Hanya Allah yang tahu. Namun realita menunjukkan bahwa negeri Minangkabau sudah sangat jauh bergeser dalam 50 tahun terakhir. Bumi Minangkabau sudah sangat jauh sekali bergesernya dalam 50 tahun perjalanan. Saya masih ingat ketika saya kecil, belum sekolah atau sekolah SD kelas berapa, itu masuk kampung saya itu mustahil ada wanita yang berani masuk kampung pakai celana panjang bukan pakai celana pendek ya celana panjang ini itu saya masih ingat mustahil ada wanita yang berani masuk kampung negeri kami pakai celana panjang itu 30 tahun yang lalu saya masih ingat wanita-wanita kota mau masuk kampung itu pergi dulu 3 kilo sebelum kampung itu buka ganti celananya dengan roknya baru masuk kampung iya. saya masih ingat umur saya baru 32 berarti masih 20 sekian tahun yang lalu hanya dalam 20 sekian tahun sekarang wanita di kampung saya mungkin pendek suatu hal yang bisa dilihat setiap hari dan ibu-ibu yang pernah hidup di kampung tentu punya pengalaman yang jauh lebih daripada itu Masjid-masjid di Sumatera Barat kosong. Apalagi para pemudanya. Bahkan seluruh orang Sumatera Barat bilang di rantau lebih semarak Islamnya dibanding. Ya. Lebih padat orang sholat berjemaah di rantau dibanding di lebih banyak orang sholat di kota dibanding di kampung. Padahal dulu bumi Minangkabau adalah tempat lahirnya para cendikiawan Islam, ulama-ulama nasional lihat ulama-ulama nasional datangnya dari mana dari Sumatera Barat Gontor pesantren besar Buya Zarkashi itu belajarnya ke Padang Panjang pendiri Gontor itu belajar ilmunya dari mana dulu Padang dulu Sumatera Barat adalah tempat kaum muslimin berburu ilmu agama oleh karena itu kita katakan bahwa kemungkinan adab itu tidak jauh. Walau kita berharap itu teguran. Kita tidak tahu mana pasti, apakah adab atau Adapun orang mengatakan ini adalah surat ini ayat telah memastikan bahwa itu adalah adab. Mereka mengatakan bahwa ini adalah tafsiran dari surat 17 ayat 16 kan? Ya. SFN beredar. Mereka telah memberikan ilmu pasti. Dari mana mereka dapat ilmu pasti? Iya. Karena dalam surat 17 ayat 16 mengatakan ini adalah adab yang Allah berikan. Iya. Siapa yang berani memastikan itu adalah Adam? Dari mana dia dapat rahasia ilmu pasti itu? Kapan rekomendasi turun dari langit bahwa itu adalah Adam Tidak bisa. Maka tidak benar apa yang disebarkan melalui SMS bahwa dia telah memastikan mentafsirkan ayat Al-Qur'an dari seperti ini. Allah. Katanya gempa itu 17 16. Lihat ayat 17 surat 17 16 pada tanggal 10 bulan 9 lihat surat 30 ayat 9 dan memang cocok berbicara tentang azab memang akan tetapi Al-Quran tidak bisa dikatakan seperti itu tak bisa ditafsirkan dengan cara yang seperti itu persis dulu ketika saya ingat WTC hancur ya. lihat tanggal 9 11 September iya. maka mereka katakan apa tadi 11 September tidak maksudnya di surat apa berarti itu Ya, di dalam surat Taubah kalau nggak salah ya. Iya. Taubah 9 eh 11. kuntum ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Tidak ada. Tafsir yang seperti itu tidak benar sama sekali. Dan kalau dia yakini itu dia telah meyakini bahwa adab um, uh, gempa itu adalah adab dari Allah taala. Dia pastikan. Itu yang salah. Dia pastikan. Kemudian di dalam ayat itu, adab itu Allah turunkan kepada musuh dakwah Islam. Musuh Islam dalam ayat itu. Iya. Berarti dia yakini bahwa saudara-saudaranya yang ada di sana adalah semua mereka adalah musuh-musuh Islam. Kita tidak berani hal yang seperti itu, kita tidak berani. Sekali lagi kita katakan tadi keyakinan kita tentang apa yang ada, kita berharap teguran. Walau pintu bahwa itu adalah adab tidaklah tertutup. Kita berharap teguran. Mana pastinya tidak tahu, pastinya hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak pernah diberikan ilmu pasti, ini adalah agam tidak pernah diberikan ilmu pasti bahwa ini adalah teguran. Kita berharap teguran walau pintu bahwa itu adalah agam tidak tertutup. Saya mendapatkan bocoran dari sebahagian orang yang kita kenal sudah kembali ke jalur agama Islam yang benar dan kembali menjalankan agama yang sebelumnya dia adalah penggemar hiburan malam. Dia mengatakan Padang lebih parah daripada Pekanbaru. Saya tidak tahu, saya hanya nukilan dari dia. Dia sebelumnya penggemar hiburan malam. Dia yang mengatakan dan sekarang dia sudah tobat, sudah kembali ke jalan yang benar alhamdulillah dan kita berharap seperti itu terus dan ya, bahagian daripada orang-orang yang uh, bisa saya katakan sekarang adalah bagian daripada orang-orang yang sangat hartanya sangat bermanfaat untuk kaum muslim. Dia yang mengatakan hiburan malam di kota Padang lebih parah daripada kota Pekanbaru. Itu persaksian dia, saksi mata hidup yang pernah hidup di dunia malam. Allah orang saya tidak tahu. Dan tadi malam ketika masalah kata-kata itu saya ucapkan, ada saudara kita yang nganggu-nganggu. Saya nggak tahu nganggu-nganggunya itu karena tertegun atau memang mengiyakan gitu. Iya, iya, Nah, itu kan? Karena saudara yang nganggu ini lihat dari background hidupnya ada kemungkinan dia juga pernah mencinta hiburan malam kalau lihat dari kehidupan dia sebelum ikut ngaji gitu. begitu saya ucapkan kata itu dia ngaku-ngaku gitu <laughs> saya gak, malah saja melanjutkan ngakunya karena ngaku tertegun mendengarkan informasi itu atau ngakunya mengiyakan gitu sesuai dengan pengalaman hidup saya dahulu gitu. saya gak tahu ngakunya karena apa tadi malam baru dapat tanya lain silakan dulu ngomong-ngomong bicara bencana sudah sudah, sudah berapa nih yang diimpakkan ini? udah udah langsung di berbentuk barang Ustaz. Berbentuk barang ya. Beli susu, makanan, minyak. Jalankan terus. Jalankan terus karena prediksi ke depan selama satu bulan belum akan pulih ya Perekonomian belum akan pulih. Maka jangan hanya dadakan dan uh, apa namanya sebentar saja. Semakin besar rasa takut. Takut itu takut apa dulu, Takutnya takut apa dulu yang tanya Karena takut bermacam-macam. Ada yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada neraka, itu malah lebih baik. Takut yang ibu inginkan takut yang apa? Takut takut dunia misalnya. Seperti apa, Bu? Kalau takut dalam urusan dunia, selalu takut datang maling, selalu takut ada orang jahat, selalu takut ada ini itu ya maksudnya. Ya, menandakan keimanan yang lemah. Menandakan keimanan yang lemah. Habis? Sudah tutup? Ya, sudah.

anaknya tetap aja tidak berjilbab pergi ke sekolah ya. suaminya nggak salah, nggak diawasi nggak disuruh anak pulang pada waktunya dibiarkan berteman dengan orang-orang yang kita lihat kok kayaknya teman-temannya nggak benar iya. ya, maka takut yang seperti ini iya, nggak benar hanya sekedar takut kemudian malah jalan untuk itu kita fasilitasi iya. tapi kalau kita sudah berupaya maksimal kemudian masih khawatir disebabkan oleh pengawasan yang mungkin kurang iya. disebabkan oleh pembinaan yang mungkin kurang disebabkan oleh kemungkinan dia bisa berbuat sesuatu di luar jangkauan, jangkauan kita maka ini batas maksimal yang bisa kita kerjakan tapi kalau kita kemudian tetap kita fasilitasi mereka contoh begini anaknya mau pergi jalan malam minggu sama pacarnya lalu dibisikkan sama ibunya nah hati-hati ya <laughs> jangan sampai loh jangan sampai loh. <laughs> tapi disuruh dia takut tapi tetap dibiarkan anaknya dibonceng pergi malam minggu padahal dia tahu bagaimana keadaan muda-mudi di malam minggu di Pekanbaru jangankan malam minggu siang minggu saja tahu kita bagaimana keadaan muda-mudinya tapi kemudian dibiarkan anaknya pergi. Kemudian dia pesankan, jangan bikin malu keluarga ya. Kalau itu tidak benar. Dan pesannya jangan bikin malu keluarga kalau kita ingin melihat lebih detail. Jangan bikin malu keluarga. Pesannya hanya sampai kepada jangan sampai kamu hamil. Soal kamu mau berzina tanpa hamil urusan kamu. Keluarga baru malu ketika dia bah Bukan karena dia ketika dia berzina dong. Kalau hanya pesannya jangan bikin malu keluarga, itu hanya pesan jangan sampai hamil. Karena keluarga perlu akan malu dengan kelakuan dia. Maka alangkah salahnya orang tua yang membiarkan orang anaknya seperti itu tanpa pengawasan dan kemudian takut saya anak saya macam-macam. Tentu takut di sini kita harus berupaya bagaimana caranya ada usaha ya khawatir tidak jadi masalah tidak jadi masalah khawatir yang harus memacu kita untuk berbuat bukan khawatir yang membuat kita melemah demi Allah takut itu terbagi dua ada takut yang berakibat positif ada yang takut berakibat negatif yang dipuji oleh Islam itu takut yang berakibat positif saya takut masuk neraka berakibat rajin beramal saleh dan tinggalkan maksiat saya takut masuk neraka dibayang-bayangan aja neraka itu lemas gitu takut yang berakibat positif itu itu tidak dipuji oleh agama Islam saya takut anak saya terjebak lalu saya berbuat lalu saya berbuat saya takut anak saya terjebak saya lemas setiap anak pergi sekolah lemas saja tidak benar jadi takut itu terbagi dua takut yang akan berakibat positif atau takut yang akan berakibat negatif. Yang dipuji oleh Islam adalah takut yang berakibat kepada positif. Hasil dari para rasa takut itu adalah sebuah perbuatan positif. Ada orang yang ketika membaca neraka takut, takut, ya, kemana-mana takut, ya, wajahnya muram, semangat ibadahnya luntur, mau mati takut lagi, perasaan mau mati tapi takut juga. Maka ini adalah takut yang yang yang, yang akibatnya adalah negatif dan itu tidak ingin oleh agama Islam. Nah, yang fardu. Ini manajemen dari permasalahannya.